Karena itu benar-benar harus kita anjurkan hal yang semacam ini. Agar supaya Islam kita ini berdasarkan ilmu yang sesungguhnya. Jadi betul-betul dengan ilmu yang sesungguhnya bukan hanya seperti barang masih terapung atau kambang, tapi betul-betul dengan ilmunya. Nah inilah saudara-saudara. Nah, jadi Al-Quran itu harus kita pahami bagaimana isinya Al-Quran. Ini ingin mempelajari tafsiran-tafsiran Al-Quran. Dan kita tidak usah repot, tidak usah bingung kembali kepada kitab-kitab tafsir yang ada. Dari tingkat tafsir Jalalain sampai yang di atas, sampai yang di atas, sampai yang di atas. Menurut kekuatan kita masing-masing mengguru daripada ulama-ulama yang ahli. Di sanalah menuntun kita untuk kita memahami apa maksud daripada isi Al-Quran. Ya, hal yang sedemikian ini harus apa sebab? Karena Al-Quran adalah firman Allah diberikan kepada kita untuk kita pahami apa maksud dan tujuan ini. Tapi kalau kita ini masih belum, jangan berani-berani tergesa-gesa memahami, mengatakan Al-Quran dengan pikirannya sendiri. Ini ancaman Nabi Muhammad SAW. Man qala fil Quran bi bawa makadu minan nar bagaimana yang saya katakan tadi. Belum tahu menurut pikiran. Nah, di sini tidak Walaupun cocok. Walaupun cocok man qala fil Quran bi ra'yi fa asaba wa qad faqad akhta'a. Walaupun tepat itu sudah dianggap keliru. Kelirunya apa? Dengan akal pikirnya sendiri sendiri. Nah, di sini persoalan. Jadi sangat mengkhawatirkan maka itu harus kembali saya katakan tadi harus kembali, kembali kepada real yang sesungguhnya saya contohkan zaman Nabi waktunya ayat tayamum turun waktu ayat tayamum turun sudah Nabi menyampaikan orang bertayamum lalu di satu kampung ada orang dengar ada ayat tayamum yang mana gantinya wudhu hanya muka dengan dua tangan saja diusap. Lalu di satu kampung itu orang dengar, dengar ada air tayamu. Kalau tidak ada air, bertayamu. Sudah. Lalu orang itu malam itu kena naja, uh, eh, hadas besar, kena junub, menjadi iya, junub, kena hadas besar. Hadas besar dipikir sendiri. Saya beberapa hari itu kita dengar Orang-orang tidak -orang bisa wudhu dengan air, jadi terpaksa tayamum, tayamum yang diusap muka dengan tangan. Itu ganti wudhu. Nah, dia mengatakan dirinya itu sudah kena anak besar, mestinya mandi. Nah, bagaimana caranya? Dikalang sendiri gulung-gulung. Kita marah. Ya ini. Sudah, dipikir sendiri. Sudah berapa datang Rasulullah cerita. Nabi ketawa, bukan begitu, cukup. Nah ini, dengan muka dan tangan saja. Nah itu. Begitu juga waktu ayat turun. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu min al-khaytil aswadi. Itu ada salah satu sahabat. Dengar ayat itu waktu puasa karena sampai nyata benang putih, benang putih daripada benang hitam. Sudah. Lalu dipahami sendiri. Malam tidur taruh tampar dua di pinggir bantalnya. Saben malam tidur dilihat, kok tetap saja tampar putih, tampar hitam. Tidur lagi, lele dilihat, kok panjat. Tidur sendirian, kok ada tanda apa-apa. Pagi datang ke Rasulullah, Rasulullah tadi malam saya taruh Khaitul abyad dan khaitul aswad di pinggir bantal saya. Kok tidak ada tanda apa-apa? Nabi jawab dengan ketawa, innalisadata kala arid. La arid. Jadi bantalmu itu lebar, diguyoni oleh Nabi. Bukan itu minal fajri, ini adalah kinaya. Artinya benang putih itu sorotnya fajar di antara gelap ma malam. Nah, ini ini fajar. Dikira dia ya benang-benang tali-tali itu. Nah, di sini itu zaman itu terjadi. Ini hadis-hadis sahih yang langka. Nah, kita kalau membayangkan zaman itu sudah terjadi apalagi kita yang tidak kenal sama sekali apa-apa. Nah, karena itu tadi saya katakan kita harus betul-betul kembali. Nah, kembali kepada ajaran-ajaran yang sudah disampaikan dengan tartib apa yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama itu kepada kita. Inilah penjelasan-penjelasan daripada isi-isi Al-Quran. Nah, karena itulah saudara-saudara, kalau kita sudah menginjak pengertian bahwa Al-Quran perlu kita pahami dan harus ada penjelasan dan keterangan, namun Alhamdulillah oleh ulama-ulama sudah disampaikan kepada kita. Karena itu, marilah kita masuki sekedar daripada penjelasan-penjelasan Al-Quran itu sendiri. Untuk pertama kali, marilah kita masuki sebuah surat Al-Quran yang bernama Suratul Fatihah. Mengapa saya ambil lebih dahulu surat Al-Fatihah ini karena saudara-saudara, pertama kali kita lihat dalam susunan Al-Quran, permulaannya surat Fatihah. Dan tiap hari kita tidak luput tentu membaca Al-Fatihah. Terutama